الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لنا وبين عنه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا شرح لعلك أدركت أيها القارئ أن الشيخ رحمه الله مستدل على هذه القاعدة من جهة السمع ومن جهة العقل فبدأ بالسمع أولا كما هي عادته رحمه الله في التحقيق والتأصيل قافيا آثار من آثار آثار من سلف من آثار من سلف من من من سلف من سلف من أئمة الهدى وذلك لأن النص هو المعول له- معول عليه معول عليه والعقل يأتي به يؤتى به والعقل يؤتى به لتأكيد تبعا للنص وليس استقلالا فالأدلة من القرآن الكريم في هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وقد أبان الشيخ بعدها شيئين هما وجه الاستدلال أحدهما أن هذه الآيات كلها أن هذه الآيات أن هذه الآيات كلها كلها إن هذه الآيات أن هذه الآيات أن هذه الآيات كلها آه، متفقة متفقة متفقة على أن القرآن آه، منزل منزل منزل من الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدها التصريح بأن إنزال القرآن كان من الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم وهو الروح الأمين وهذا كان باللسان العربي المبين فوجب إذا آه، فهمه فهمه آه، فوجب إذا فهمه وفق اللسان العربي ولا يجوز أن يتزحزح المسلم عن ذلك إلا بمسوغ شرعي مسوغ بمسوغ شرعي يسوغ له حكما غير ما يتبادر من ظاهر النص وفق اللسان العربي هذا هو خلاصة خلاصة وجه خلاصة وجه الاستدلال الأول من الآيات على ما ثبت تقريره من القاعدة نعم الله سبحانه وتعالى قال المصنف rahimahullah taala Allah mencela orang-orang Yahudi melakukan penyelewengan ayat dan Allah jelaskan bahasanya mereka gara-gara penyelewengan mereka tersebut adalah eh, termasuk manusia yang paling jauh dari iman paling mustahil untuk beriman Allah berfirman apakah kalian masih menginginkan agar mereka beriman kepada kalian padahal sekelompok dari mereka orang-orang Yahudi mereka mendengar firman Allah kemudian mereka menyelewengkannya setelah mereka memahaminya padahal mereka mengetahuinya di antara orang-orang Yahudi ada orang-orang yang menyelewengkan firman-firman Allah dari tempatnya yang pak dan mereka mengatakan kami mendengar namun kami durhaka penjelasannya boleh jadi uh, Anda memahami wahai pembaca bahasanya penulis mendalili kaidah ini dengan dalil wahyu dan dalil akal dan beliau mulai dengan dalil wahyu terlebih dahulu sebagaimana kebiasaan beliau dalam tahqiq wa ta'sil dalam mengkaji, membahas dan meletakkan dasar. Kafian meneladani jejak man salafa min a'immatil huda para imam penebar petunjuk yang telah yang hidup di masa silam karena nas kenapa nas kenapa dalil wahyu itu nomor satu karena nas karena nas Quran dan sunnah wal ma'awalu alihi itulah yang jadi landasan pokok pegangan pokok adapun akal dalil akal maka itu didatangkan sekedar untuk menguatkan nas dan akal itu tugasnya mengikuti nafs dan tidak dijadikan sebagai dalil yang berdiri sendiri. Faladina maka dalil dari Al-Quran uh, ayat ada dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis Wakat Abana Syekhu dan penulis telah menjelaskan setelah menyebutkan ayat-ayat tersebut dua hal. Yang keduanya adalah Eh, sisi pendalilan eh, dari ayat-ayat yang beliau sampaikan. Yang pertama bahasanya ayat-ayat tersebut seluruhnya sepakat bahasanya Al-Quran turun dari Allah Azza wa Jal kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ayat tegas mengatakan bahasanya diturunkannya Al-Quran itu uh, dari Allah Azza wa Jal kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan Jibril dan Jibril disebut juga Ruhul Amin dan dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata maka wajib jika demikian memahami Al-Quran sesuai dengan bahasa Arab dan tidak boleh seorang muslim keluar dari kaidah ini memahaminya sesuai dengan bahasa Arab memahaminya sesuai dengan makna yang langsung tertangkap berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab dan e, citra rasa bahasa Arab tidak boleh keluar dari hal ini kecuali dengan musawirin syar'in faktor yang membolehkan yang dibenarkan oleh syariat ya, sehingga suhu lahu boleh baginya hukman untuk menyimpulkan satu hukum atau menyimpulkan satu kesimpulan berbeda dengan apa yang langsung tertangkap dari bahirna sesuai dengan bahasa Arab. Inilah kesimpulan sisi pendalilan yang pertama untuk ayat-ayat masa bata takruhu fil kaidah yang telah disebutkan ayat-ayat tersebut minal kaidah pada kaidah yang disampaikan oleh penulis. Meski. mana? Amanan makna istijabah. Makna istijabah. Makna istijabah. Ai atasma'una an yastajibu lakum. Wal tariku ismu jam'in la wahida lahu min lafzihi. Wa kalam Allah ai at tawratu wa qila innahum sami'u kitab Allah li Musa hina kallamahu. Wa ala hadha fayakun al-tariku min sab'una alladhina ikhtarahu Musa. Wa qara'a al-a'mashu kalam Allah والمراد من التخفيف أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة فجعلوا خلاله حرام حلاله حراما أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم كتحريفهم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسقاط الحدود إسقاط الحدود إسقاط الحدود عن أشرافهم أو سمعوا كلام الله لموسى فزادوا فيه ونقصوا وهذا إخبار عن إصرارهم على الكفر وإنكار على من طمع في إيمانهم وحالهم وحالهم هذه وحالهم هذه الحال وحالهم هذه الحال وحالهم هذه الحال أي ولهم سلف حرفوا كلام الله وغيروا شرائعه وهم مقتدون بهم متبعون سبيلهم ومعنى قوله من بعد ما عقلوه أي من بعد ما Nah. Kemudian poin yang kedua yang disampaikan oleh penulis adalah Allah Subhanahu wa taala mencela orang Yahudi karena tindakan mereka menyelewengkan firman-firman Allah. Wa akhbarihi apa itu hamzanya keliru ya wa ikhbaruhu annahu min afa'atin nasi anil iman dan uh, kabar yang Allah sampaikan dan Allah menyampaikan kabar bahasanya mereka adalah manusia yang paling jauh paling mustahil untuk menerima iman yang benar itu ayat ya jadi telah kita baca apa tatma'una ayyuminu lakum faqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Tafsirnya jadi dikutipkan keterangan al farhawi beliau mengatakan apakah kalian menginginkan di, eh, kalimatannya di sini mengandung makna mengingkari dan menyalahkan. Karena seakan-akan Allah ayat sahum membuat mereka berputus asa akan imannya sekelompok orang ini dari kalangan Yahudi. Siapakah yang dimaksud dengan kalian di sini? Apa tetap mauna? Apakah kalian menginginkan? Maka jawabannya al-khitab kalian di sini yang dimaksudkan adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dimaksudkan adalah Nabi dan para sahabat. Yuk minulakum yang mereka beriman kepada kalian. Apa maknanya? Eh, maknanya yuk li ajliku. Kalian jadi beriman gara-gara ya, dakwah kalian, usaha kalian. Atau iman di sini tatmin mengandung makna istijabah atau istijabah, istajabah, merespon, menyambut. Sehingga maknanya apakah kalian menginginkan agar mereka menyambut dakwah kalian? Kemudian tadi ada kata-kata farikun. Farikun adalah isim jamak namanya. Yang tidak memiliki ya, bentuk mufrad dari lafadznya. Ya, semisal kaum, ibil, fa'ifah, sipil, ya, kaum, ya, isim jamak. Kalam Allah yang dimaksud kalam Allah adalah Taurat. Maka kalau tentang yang dimaksud dengan kalam Allah ada dua penjelasan di sini. Yang pertama adalah Taurat. Mereka sudah mendengar Taurat dibacakan pada mereka Taurat mereka paham namun mereka selawengkan Wakila dan ada ahli tafsir yang menjelaskan maknanya adalah mereka mendengar langsung bagaimana firman Allah kepada Musa ketika Allah berbicara kepada Musa. Maka berdasarkan penafsiran yang kedua, maka yang dimaksud dengan farikun dalam ayat ini adalah 70 orang e, Bani Israel yang dipilih oleh Musa untuk mendengar firman Allah di Gunung Tursina. Kemudian e, eh, Akmas bacaannya Akmas eh, ini ada bedanya ya. Wal murad dan yang dimaksud dengan menyelewengkan Taurat menelengkan firman Allah adalah mereka bersengaja mereka sengaja e, apa yang mereka dengar e, dari Taurat dengan sengaja mereka jadikan halalnya itu menjadi haram atau semacam itu yang mencocoki hawa nafsu mereka semacam mereka menyelewengkan ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menyelewengkan Taurat adalah dengan bentuk menggugurkan hukuman had yaitu raja zina dan atrofihim dari orang-orang elit di kalangan mereka ini maknanya jika kalam Allah di sini kita artikan Taurat dan jika kalam Allah di sini kita maknai eh, perkataan langsung Allah kepada Bani Israel maka kepada Musa yang didengar oleh Bani Israel 70 orang Bani Israel maka artinya Sami mereka mendengar firman Allah kepada Musa lalu mereka tambahi atau mereka kurangi. Wahada ikhbar maka ini adalah menceritakan tentang bagaimanakah ngototnya mereka untuk tetap kafir dan pengingkaran terhadap orang yang masih menginginkan keimanan mereka wa haluhum hadhil hal pada kondisi mereka adalah kondisi semacam ini ayat artinya walahum kalau berdasarkan penafsiran yang kedua maka untuk Yahudi yang hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa kalian inginkan walahum salafun Padahal mereka punya pendahulu Yang pendahulu mereka ini menyelewengkan firman Allah Dan mengubah-ubah syariat Allah Dan orang Yahudi sekarang Atau Yahudi di zaman Nabi Mereka itu meneladani Yahudi di masa Musa 70 Yahudi di masa Musa dan mengikuti jalan mereka. Ini kalau kita pakai penafsiran yang kedua. Kenapa kalian wahai para sahabat Nabi atau Nabi dan para sahabat Nabi kalian masih menginginkan imannya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah? Padahal mereka itu dalam beragama mengikuti dan meladani pendahulu mereka. Sedangkan pendahulu mereka adalah orang-orang yang langsung mendengar bagaimana Allah berbicara kepada Musa. Namun setelah itu, setelah mereka kembali eh, dari Tursina, berada di tengah-tengah Bani Israel mereka menceritakan apa yang Allah firmankan kepada Musa dengan ditambah dan dikurangi e, dan makna mimba maakoluh artinya setelah mereka memahami firman Allah dengan akal mereka padahal mereka mengetahui bahasanya yang mereka lakukan itu adalah penyelewengan yang menyelisih apa yang Allah perintahkan. Karena yang Allah perintahkan adalah mendakwahkan syariat Allah sebagaimana apa adanya. Maka mereka terjumus dalam maksiat dalam mengetahui kalau itu maksiat. Wadalika asadul ukubatim dan hal itu menyebabkan mereka berat untuk mendapatkan hukuman yang lebih keras wa abiyan dolalihim dan menunjukkan lebih jelasnya kesesatan mereka kesesatan dalam keadaan tahu kalau itu sesat iman Ibnu Katsirin eh? Ibnu Katsirin makalah Ibnu Katsirin ayyisuhum minhum tafsiran Ibnu Abbas yang diatkan oleh Muhammad bin Ishaq ya. dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas Ibnu Abbas mengatakan kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya dan orang-orang yang beriman bersama Nabi-Nya dalam rangka membuat mereka putus asa dari imannya orang-orang Yahudi uh, Ibnu Abbas mengatakan walaisa qauluhu bukanlah uh, atau ini perkataan uh, perkataan Ibnu Katsir walaisa qauluhu dan bukanlah perkataan perkataannya mendengar Taurat uh, bukanlah firman Allah yasmauna kalam Allah itu maknanya mereka mendengar Taurat seluruhnya seluruhnya mereka dengarkan namun yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang yang meminta kepada Musa untuk bisa melihat Allah lalu para Musa musaiqah dan mereka tersambar halilintar geledek ya, karenanya setelah itu Allah hidupkan mereka langsung mati tentunya dan Allah hidupkan mereka. Bagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq menceritakan apa yang telah bercerita padaku sebagian ulama bahasanya mereka 70 orang yang Allah pilih dipilih oleh Musa tadi uh, yang tersambal bidek mati kemudian Allah hidupkan lagi mereka berkata kepada Musa wahai Musa kami dihalangi untuk bisa melihat zat Allah Ta'ala maka perdengarkanlah untuk kami firman Allah ketika Allah berbicara kepadamu lalu berdasarkan permintaan tersebut Musa pun mengajukan permintaan ini kepada Allah Ta'ala maka Allah berfirman naan. permintaan dikabulkan perintahkan mereka untuk membersihkan diri dan supaya membersihkan pakaian mereka dan berpuasa Lalu mereka pun melakukannya. Kemudian Musa pun berangkat atau pergi bersama mereka sampai mereka datang e, e, sampai di Gunung Tursina. Maka tatkala mereka ditutupi oleh awan, awan atau mendung, Allah perintahkan Musa e, maka Musa memerintahkan mereka untuk bersujud, maka mereka pun bersujud. Dan ketika itu Allah berfirman kepada Musa, maka mereka mendengar firman Allah memerintahkan dan melarang Musa dan mereka pun memahami apa yang mereka dengarkan. Kemudian Musa pulang bersama 70 orang itu ke tengah-tengah Bani Israel. Falam matat kala Musa telah datang ke Bani Israel, maka sekelompok orang, sekelompok dari 70 orang tadi menyelewengkan apa yang Allah perintahkan. Dan mukal dan mereka mengatakan ketika Musa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melakukan ini dan itu, maka, eh, maka sekelompok orang tersebut yang Allah sebutkan, kemudian mengatakan, tidak, yang Allah firmankan itu gini-gini, tidak seperti itu. Khilafan yang dengan itu maka mereka menyelisihi apa yang Allah firmankan kepada mereka maka itulah orang-orang yang Allah maksudkan ya, dan Allah sampaikan keadaan mereka kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Harafuha ibnu Imrana. Istajaroka. fa'ajirhu وأقلوه ووعوه مجاهد وقال مجاهد الذين يهرسون يهرسونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم وقال أبو العالية عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابه ما أنزل الله Al-muhiqqu Birishwatin Kitab Allah Jahumul mubtilu Rishwatin Dalikal kitabah Muhiqqun Nah Sudi mengatakan yang dimaksud dengan mendengar kalam Allah di sini adalah mendengar Taurat. Ya, kalau maknanya mendengar Taurat berarti tidak mesti 70 orang yang diajak Musa. Mereka menyelewengkan ya, firman-firman ya, Allah. Titik di situ. Wazalah ditakar sudi dan pendapat yang disampaikan oleh sudi ini adalah penjelasan yang lebih luas dari pemaknaan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Ishaq. Meskipun eh, Syekhul Mufassirin gelaran untuk Ibnu Jarir atau Bari lebih memilih pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Ishaq ya, dengan alasan lidahir siak karena zahir dari runtutan kalimat Maka e, penjelasan sudi ada sisi benarnya karena laisal yalzam tidak mesti yang namanya mendengar firman Allah itu adalah ayakuna minhu langsung dari Allah. Bagaimana Al-Kalim Musa ibn Imran langsung mendengarnya dari Allah. Bukti kalau yang namanya mendengar firman Allah itu tidak mesti maknanya langsung. Ada firman Allah di surat eh, atau ayat yang keenam. Dan jika ada satu orang dari orang musyrik yang meminta pertolongan, jaminan keamanan, suaka politik, eh, maka bila dia keamanan sehingga dia bisa mendengar firman Allah. Artinya firman Allah mubalaghan yang disampaikan ilahi kepadanya. Dibacakan oleh uh, oleh Nabi atau sahabat maka yang namanya kalimat mendengar firman Allah tidak mesti berarti mendengar langsung. Boleh jadi mendengar dalam bentuk dibacakan. ada e, mengatakan berkaitan dengan mana ayat sumayyuhrifunnahum min ba'di wa ya'lamun. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka telah mendengar firman Allah kemudian mereka menyelewengkannya setelah mereka memahaminya dan memahaminya. Mujahid mengatakan orang-orang yang menyelewengkan firman Allah dan menyembunyikannya yang dimaksudkan adalah kalangan ulama dari Bani Israel. Jadi yang dimaksud dengan farikun adalah ulama mereka. Adalah ulama, ataupun orang awam yang cuma sekedar ikut-ikutan. Manggut-manggut mendengarkan. Sedangkan Abu Ali, eh, Abu Ali yang mengatakan, mencontohkan E, di antara bentuk menyelewengkan. Mereka bersengaja mengambil ayat yang Allah turunkan dalam kitab mereka itu Taurat berisi ciri-ciri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka selewengkan dari makna yang benar. Wahum ya'lamun kata sudah artinya dan mereka tahu kalau mereka berdosa. Misalkan Ibnu Wahab e, mengatakan bahasa Ibnu Zaid menjelaskan makna yasma'una Allah itu mayuharifunahu. Artinya qal yang dimaksud dengan kalamullah adalah Taurat. Iya. Maka kalau yang dimaknai dengan Taurat, maka apa? Yang dimaksud mendengar tidak mesti uh, mendengar langsung. Yang Allah turunkan kepada mereka, mereka selawengkan, mereka jadikan yang halal di dalam Taurat jadi haram, yang haram di Taurat jadi halal. Yang benar jadikan batil, yang batil jadikan benar. Yang penting mereka dapat duit. Itu kerjaan ulama Yahudi. Jika datang kepada mereka sang ulama al muhiku pihak yang benar, biriswatin, membawa uang suap. Maka mereka akan uh, mereka akan keluarkan kitabullah itu Taurat. Oh ya, kamu yang benar karena Taurat mengatakan demikian. Namun jika yang datang kepada mereka sang ulama yang ngerti Taurat ini al-mubtilu, ahlul batil, pihak yang salah, namun dia datang pilih sesuatu sambil bawa duit. Akhoju lahu kal kita. Maka sang ulama tidak mengeluarkan Taurat, namun satu buku yang ya, mereka tulis sendiri dan mereka katakan ini datang dari Allah. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah maka mereka uh, eh, ulama Yahudi punya buku tulisan berkas sendiri namun berkas lain tanda ke Allah nah kalau yang uh, yang datang bawa duit yang banyak itu pihak yang salah maka yang dikeluarkan bukan Taurat namun buku tulisan sendiri dan mengatakan kamu benar ya, kan? di buku ini tertulis demikian padahal dia sendiri nulis bahwa maka si mubtil pihak yang salah itu fihi dalam buku karangan ulama Yahudi ini muhibbun statusnya adalah pihak yang benar لئلا يحتج به لئلا يحتج أه، به مخالفه saat mengatakan kalau Syekhul Islam, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tatkala menyebutkan beberapa ayat dari afatat mauna sampai ya'lamun maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyelewengkan firman Allah dari makna yang benar. Dan ayat ini maknanya mencakup orang yang membawa Quran dan Sunnah alama asluhu minal bid'ahil batilah namun e, kaidahnya dalam mazhab Quran dan Sunnah adalah dia, e, adalah bid'ah yang batil. Kemudian e, e, di di sebagian ayat atau sebelumnya atau setelahnya peminum ummiyuna la ya'lamunal kitaba ila amaniyah di antara orang Yahudi ada orang yang awam yang tidak baca, yang tidak mengetahui Taurat kecuali angan-angan, yaitu sekedar membaca. Maka ayat ini adalah celaan kepada orang yang tidak mengetahui isi kitabullah kecuali angan-angan. Yang dimaksud dengan angan-angan adalah sekedar membaca. Bahwa dan makna ayat ini mencakup orang yang meninggalkan rahasia e, mentadaburi merenungkan Al-Quran sehingga dia tidak mengetahui Al-Quran kecuali sekedar membaca hurufnya. Kemudian e, di antara ayat yang Allah firmankan di sini eh, eh, Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Ada ulama Yahudi yang menulis buku sendiri dan mereka katakan ini datang dari Allah yang mereka lakukan sekedar untuk mendapatkan harga yang sedikit yaitu dunia. Maka ayat ini mencakup uh, semua orang yang menulis satu buku dengan tangannya yang menyelisih ajaran Al-Quran untuk mendapatkan dunia. Lalu dia mengatakan apa yang tertulis buku, di buku ini adalah eh, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semisal mengatakan inilah syariat, ini agama, inilah makna Quran dan sunnah. Inilah Ha, atau titik di situ ya. Syar' wa titik. Wa hadzal makna kitab was sunnah adalah makna pesan berbagai ayat Al-Qur'an dan sunnah inilah uh, logika yang dipakai oleh para ulama salaf dan para imam inilah pokok-pokok agama yang wajib diyakini atas setiap individu wal kifayah ataupun sebagian uh, ha, bagian orang Kemudian ayat yang Allah sampaikan di, di sini juga eh, orang Yahudi eh, yang masih Yahudi berkata kepada orang Yahudi yang munafik, pura-pura masuk Islam. Kenapa kalian ceritakan kepada mereka isi Taurat sebenarnya? Nanti orang Islam akan menjadikan pengetahuan mereka ini hujah untuk menyalahkan kalian. Maka ayat ini Eh, mutanawilun mencakup uh, man orang yang menyembunyikan Quran dan Sunnah yang dia ketahui supaya dal Quran dan Sunnah tidak dijadikan hujah oleh mukhalifuhu orang-orang yang menyelisihinya dalam kebenaran yang dia katakan. Maka berbagai poin-poin ini sifat-sifat Yahudi ini sangat uh, sangat banyak sekali dijumpai di berbagai ahli bid'ah jumlatan secara umum ya, terutama dijumpai pada Rafidah ya, orang-orang Syiah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah adalah aliran sesat yang paling banyak membuat kedustaan atas nama Nabi atas nama Islam ya. dan, dan aliran sesat dalam Islam yang paling banyak bikin hadis palsu itu adalah Rafidah dan Sufi Uh, demikian pula nggak tahu ini tafsiran kayaknya nggak pas di sini. Demikian juga di, dilakukan oleh banyak dari orang-orang yang menisbatkan diri sebagai ahli fikih. Yeah. Orang yang mutaasib madhab. Nah, itu banyak kemudian menyelewengkan Islam itu semacam ini, ajaran Nabi semacam ini padahal tidak. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ونخلق الإنسان